Selamat serta salam kita aturkan ke hadirat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para junjungannya, para keluarganya, dan juga semua perhatian dunia sampai hari sampai ini Aisyah. Aisyah ini, ha? Aina, anak Aisyah, anak al-alah التي في سورة البجر لماذا لم يوضع لماذا ماذا يفعلون dalam kajian kita kajian fikih praktis yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada bab harus syurut di wujud sholat Bab yang menjelaskan, yang menjelaskan tentang syarat wajibnya sholat Jadi sholat itu adalah perkara yang wajib Tapi kapan seseorang itu dianggap wajib untuk apa sholatnya Kapan dimulai dia itu wajib Sholat wajib Kapan dia itu wajib sholat Ini akan dibahas Apabila syarat-syarat ini tidak ada atau dia termasuk salah satu dari yang kita sebutkan maka orang ini kita katakan tidak wajib sholat tapi apabila syarat-syarat ini terpenuhi maka orang tersebut wajib sholat ada empat syarat wajib sholat syarat wajib sholat itu apa? yaitu apabila apabila Mandiri. Apabila terkumpul pada seseorang empat sifat ini, maka dia wajib melaksanakan sholat. Yang pertama adalah Islam. Orang Islam wajib sholat. Maka orang yang memaaf maaf non Muslim, orang yang kafir di luar agama Islam, mereka tak wajib sholat. Mereka tak wajib asli tak wajib sholat dan jika dia masuk Islam, mereka tidak wajib kodok. Jika ada orang muslim di luar agama Islam, mereka masuk Islam, mereka tidak wajib mengkodok sholat yang mereka tinggalkan ketika belum masuk Islam. Karena memang sebelum masuk Islam, mereka tidak wajib sholat. Tapi, kalau orang murtad, murtad itu adalah keluar dari agama Islam, maka ketika dia kembali ke agama Islam, mereka wajib mengkodok sholat perbedaan Jadi kalau orang muslim masuk Islam, mereka nggak wajib mengkotor sholat. Tapi kalau ada orang murtad keluar dari agama Islam, murtad keluar dari agama Islam, mereka wajib mengkodok sholatnya ketika mereka kembali ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena untuk hukuman bagi dia, untuk memberatkan dia. Nah, kalau dia kalau gitu ngapain kodok sholat lebih baik karena kafir lagi bisa. karena murtad lagi itu urusan dia Tanggung jawab dia nanti di akhirat. Maka orang-orang non-muslim itu, mereka itu nggak wajib sholat, hanya saja nanti di akhirat dalam agama kita, dalam keyakinan agama kita, di akhirat mereka tetap mendapat hukuman karena meninggalkan sholat. Padahal mereka di dunia nggak wajib sholat, tapi tetap di akhirat, di samping mereka dihukum karena keingkaran mereka atas keyakinan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga dihukum karena meninggalkan sholat. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Qalu apa? Ma ma salakak ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tidak sholat. Walam nakum nut'imul miskin dan kami dulu di dunia tidak memberi makan orang-orang miskin. Ini bukan perkataan orang muslim, bukan. Tapi perkataan orang non-muslim yang tidak sholat. Jadi tetap mendapatkan hukuman. Jadi hukumannya double. Nah, ini syarat yang pertama, yaitu Islam. Jadi orang di luar Islam, mereka tidak wajib sholat. Yang kedua adalah balik. Balik, balik ya, balik. Maka anak kecil Walaupun dia mumayis, mumayis itu umur 6 tahun 7 tahun bisa membedakan mana kue, mana api. Itu mumayis. Kalau anak umur 4 tahun kan yang penting menyala-nyala dimakan, Jadi kalau anak kecil yang belum balik, pada dasarnya mereka tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Nanti setelah ini akan kita bahas. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, diketahui balik itu ada berapa? Ada tiga. Satu, sampai apa ketika seseorang, seorang anak, baik itu laki maupun perempuan, sampai pada usia 15 ta tahun. 15 tahun. Laki maupun perempuan. Dimulai dari kapan? Dari dia keluar dari perut ibunya sampai 15, 15 tahun setelah setelahnya. Jadi kalau 15 tahun tidak ada haid, tidak ada mimpi basah, masuk umur 15 tahun, maka dia balik secara otomatis. Itu mengetahui yang pertama. Yang kedua, dengan cara kita mengetahui kalau apa? Mimpi basah. Baik itu laki maupun perempuan. Dimulai ketika umur 6 ta, eh, 9 ta, Jadi seorang anak itu dianggap balik kalau dia itu apa namanya? Mimpi basah dimulai umur 9 tahun. Jadi kalau di bawah 9 tahun ada seorang anak di bawah 9 tahun dia mengeluarkan air mani sperma, maka kita katakan bukan balik, itu bukan sperma. Karena air mani itu dianggap dianggap air mani ketika keluar minimal umur 9 tahun laki maupun perempuan karena perempuan juga keluar air mani. Maksudnya di sini mimpi basah. Air, nah, sebutkan sini kan hurjul mani keluar mani, baik itu ketika tidur atau dalam ketika terja terjaga, baik alami maupun secara terpaksa. Ketika keluar air mani di umur di atas umur 9 tahun, otomatis dia menjadi baler. Nah, kalau sudah baler, dia wajib so sholat. Yang ketiga yaitu haid untuk perempuan. Sama dimulai ketika umur 9 tahun. Jadi kalau ada laki-laki atau perempuan di bawah 9 tahun mengeluarkan air mani, mengeluarkan haid, kita katakan haid apa bukan? Kita katakan sperma apa bukan? Bukan, itu lain lagi. Tapi kalau 9 tahun ke atas, maka kita katakan dia sudah ba baler. Nah, itu yang kedua tadi baler. Nah, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang baler itu. Tiga tadi syarat-syarat seseorang dianggap ba baler. Yang ketiga daripada syarat wajibnya sholat yaitu al-akal berakal. Ya. Karena saya ambil kalau bab sholat ini bab kitab Al-Aham karena Fathul Qarib agak rumit penjelasannya dalam bab solatnya. Maka kajian kita itu kajian fikih praktis. Karena fikih praktis kita ambil sesuai tema tapi ambil kitab yang paling sederhana. Karena setiap kitab itu ada ciri khasnya. Seperti uh, kitab apa itu fikih anwar Masalik. Ada fikih anwar Masalik kalau kalian pengen tahu tentang mendetail tentang azan itu buka Anwarul Masalik. Itu kalau masalah azan itu, wah mendetail banget. Azan kitab Anwarul Masalik. Kalau kita lain dulu Kalau pengen muamalah ambil kitab Syamsul Munirah Ali Bar di antaranya. Kalau pengen tentang pernikahan, Bughyatul Mustarsyidin. Itu enak, terus lengkap. Kalau pengen toharo, Fathul Farid atau Bejurinya. Kalau pengen muamalah, fatul muin juga bisa diambil. Fatul muin lengkap dan praktis. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga, berakal. Maka tidak wajib bagi orang anak kecil, orang gila, atau orang yang ping, pingsan, atau orang mabuk, karena dia tidak berakal. Tapi wajib mengkong mengkodoknya. Jadi syarat wajib sholat satu, dia harus beragama Islam. Kedua, anggaplah mukalaf. Akil balik itu mukalaf. Mukalaf itu akil balik. Dia balik, dia juga berakal. Lalu syarat yang keempat, yang terakhir adalah harus suci dari haid dan juga nih, nifas. Haid dan juga nifas. Maka tidak wajib dia melaksanakan sholat. Kalau perempuan haid, maka nggak wajib sholat. Perempuan nifas nggak wajib so, sholat. Hanya saja nah, kalau sholat nggak wajib dikodok. Tapi kalau puasa wajib dikodok. Diriwayatkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi biqada'i isom." Ya, Umir Nabi biqada'i isom, kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, wala Nabi biqada'i isolah dan kami tidak diperintahkan untuk uh, ah, Nabi biqada'i isom, walam nu'mar bi qada'i shalah. Dan kami tidak diperintahkan untuk so salat. Ya karena kalau salat itu ya perempuan haid 7 hari. Satu hari lima kali sholat. 35 sholat di kodok sama dia. Kan capek. Tapi kalau puasa kan bisa nyicil. Hanya 30 hari doang. Nah, ini empat. Nah, sekarang ada masalah. Ya, empat ini. Kita sudah tahu syarat wajib sholat. Jadi kalau empat syarat ini terpenuhi pada diri seseorang, maka kita katakan dia wajib sholat sholat Islam balik akil Islam berakal balik dan juga suci dari haid dan nifas atau hadas besar. Ya, enggak ada hadas besar haid nifas doang. Kalau janabah enggak. Maka kalau dia sakit tetap wajib sholat. Kalau dia setruk tetap wajib sholat. Kalau dia walimah tetap wajib sholat. Ini ada mungkin karena dia walimah menikah karena takut riasan di wajahnya luntur kena air wudhu ditinggalkan sholatnya. Ada orang capek kerja ditinggalkan sholatnya. Enggak, bukan uzur. Selama bukan empat ini tetap dia wajib sholat. Walaupun dia sakit. Maka harusnya kalau orang sudah sakit 60 tahun, 70 tahun. Sudah ini nampak tanda-tanda mau meninggal lah kayak ini. Masuk rumah sakit. Tidak ada harapan untuk hidup lagi. Karena memang sudah waktunya. Akhirnya dokter dan keluarganya tuh bilang udahlah istirahat aja mah tidur, ya. nggak usah terlalu banyak capek. Salah harusnya. Harusnya kalau sudah sakit akhir hayat itu harusnya jangan ditinggalkan sholat karena tidak ada waktu lagi untuk mengkodok sholat. Tapi sholat sebisanya. Bukan waktu dipaksa harus berdiri lagi sakit tidak. Sholat di atas kasur. Kalau tidak bisa menghadap kiblat nggak apa-apa. Ya, lalu wudhu secukupnya nggak bisa kena air tayam mau melalui sholatnya di di jamak zuhur asar dia misalnya sholat zuhur di jamak asar digabungkan ke zuhur karena dia sakit karena nanti kalau zuhur sholat asar dibangunkan lagi nanti maghrib bisa oh, kalau maghrib nggak memungkinkan sholat nanti aja jam 10 malam sehingga sholat maghribnya di jamak tak akhir. jadi sehingga dia tidak meninggalkan sholat sholat tidurnya dalam keadaan baring sebisanya. Yang penting dia sholat. Jangan sampai tidak sholat. Tidak sholat. Oh tapi kasurnya menghadap ke timur, nggak menghadap ke barat. Apa harus diputar? Oh, bisa. Ya apa? Nggak apa-apa menghadap ke timur. Nah jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Tetapi tadi sudah kita bahas bahwasanya anak kecil wajib sholat apa tidak? Nah kenapa? Karena dia belum bah. Tetapi wajib untuk orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya yang sudah tamis, tamis itu umur 6 tahun, 7 tahun. Dia tahu mana nasi, mana pasir. Itu tamis. Tapi kalau belum tahu mana kue, mana mainan, mana yang bisa dimakan, mana yang enggak. mana anak bayi tangan aja dimakan, boleh kan? Nah, berarti belum anu belum diwajibkan. Yang diwajibkan orang tuanya, diwajibkan orang tuanya untuk mendidik anaknya sholat. Sebisanya. Kapan? ketika sudah sampai tujuh tahun sudah wajib. Ajarkan wajib. Jadi tujuh tahun ajarkan dia. Dimulai dari sholat-sholat lalu maghrib dulu. Habis itu zuhur, asar, mungkin subuh berat, susah dibangunkan. Tidak apa-apa, karena memang belum wajib. Tapi wajib bagi kita untuk mendidiknya pelan-pelan. Ini enggak, umur 15 tahun pun enggak dididik, enggak disuruh anaknya untuk sholat. Enggak ada ketegasan. Giliran sekolah saja jam setengah tujuh, jam enam sudah harus bangun. Kenapa sholat tidak dibangunkan? Umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun, maka kalau anak tersebut meninggalkan sholat, boleh bagi orang tua untuk menghukumnya atau memukulnya dengan pukulan mendidik. Ini anaknya. Kamu udah umur 10 tahun ini, gak meninggalkan sholat, awas. Kalau nggak sholat subuh, nanti ayah hukum, ayah takzir, ayah jemur, ayah pukul misalkan. Tidak apa-apa. Bukan melanggar HAM, sekarang melanggar HAM. Nah kita mau mendidik anak kita sendiri kok masa melanggar HAM. HAM dari mana? Nah memang kewajiban. Hak itu datang setelah kewajib, kewajiban. Hak kita mendapatkan gaji. Kewajiban kita bekerja. Apa ada orang nggak bekerja dapat gaji? Kan tidak. Laksanakan dulu kewajiban bekerja, baru dapat hak anda yaitu dapat gaji. Gaji Ini enggak kewajiban nggak dilakukan, hak minta ham, hak asasi manusia. Salah itu. Jadi wajib bagi kita ketika si anak sudah berumur tujuh tahun, maka wajib bagi kita untuk menyuruh anak itu sholat. Dan apabila sudah sampai umur sepuluh tahun, maka kalau dia meninggalkan sholat, boleh bagi orang tua untuk menghukum, menghukumnya. Nah, sekarang ada masalah juga. Misalkan nih, waktu sholat, jam dua siang. Ya, jam dua siang wajib sholat tuh Tiba-tiba, tiba-tiba empat dari ini Islam, akil, baler, suci dari haid dan nifas ini kan penghalang sholat. Jadi kalau ada salah satu daripada ini apa terdapat ada pada seseorang berarti orang itu gak wajib sholat Sholat kan? Anggaplah haid nifas misalkan, haid nifas. Jadi misalkan jam satu masih suci, jam dua siang dia haid misalkan. Maka dia tidak wajib sholat. Orang banyak ini salah dalam masalah ini. Dikiranya zuhur gak wajib sholat. Dikiranya selesai. Begitu datang haid mutlak tidak boleh sholat selesai. Libur katanya salah. Nah, ini dibahas. Masalah zawalil mani. Ada seseorang masuk waktu sholat. Nah, ini gambar. Hanya pula waktu sholat. Jadi masuk waktu anggaplah sholat zuhur jam 2 siang masuk waktu zuhur. Wasyakas mimman la tajib alaihi sholat. Orang ini adalah orang yang tidak wajib sholat. Karena misalkan dia haid. Ini laki-laki juga harus tahu dong. Karena nanti kamu punya istri kan. Istri kamu kan nanti haid. Kalau ada istri nggak haid bahaya itu. Nah, jangan-jangan LGBT dia. Nah, kamu harus tahu. Nah, perempuan harus tahu juga ini. Perempuan haid masuk waktu sholat zuhur. Ya. Kemudian jam 2 siang atau jam setengah tiga, masih ada setengah jam untuk melaksanakan sholat asar, tiba-tiba hilang haid tersebut, berhenti haidnya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya, ini hukumnya. Apabila haid itu atau yang lainnya ya, haid nifas itu hilang, lalu masih ada waktu untuk sholat sekedar takbiratul ihram saya. Jadi masih ada waktu untuk takbiratul ihram atau lebih. Jadi anggaplah satu menit, dua menit lagi. Misalnya tuhur. Dua menit lagi azan ah. Sempat untuk takbiratul ihram. Wajib bagi dia untuk mengkodok sholat tersebut. Tapi nggak dosa. Wajib. Sholat asar dia wajib. Tapi sholat tuhur dia kok mengkodoknya. Faham apa tidak? Tapi nggak dosa karena orang kan beranggapan kodo ini dosa. Nggak dosa. Kodo nggak sholat. Kodo sholat duhur tapi nggak berdosa. Tapi kalau dia tidak tidak mengkodok duhurnya berdosa dia. Kecuali kalau ah nggak anu nih apa namanya nggak nggak mau nggak semenit lagi mau waktu a, asar misalkan satu menit lagi waktu asar berarti nggak cukup takbiratul ihram kalau takbiratul ihram harus menghadap kiblat lagi untuk aurat lagi jangan. Bahkan nggak wajib kok kotor. Jadi kalau misalkan dia datang haid, haid atau nifas, berhenti haidnya sementara dari masa pemberhentiannya sampai kalau masuk waktu itu ada kadar waktu-waktu kira cukup untuk takbiratul ihram, wajib dia mengkodok sholat tersebut. Ya, itu ya. Dan juga wajib mengkodok sholat sebelumnya. Kalau memang sholat itu dijam, bisa dijamak. Contoh begini. Waktu zuhur bisa dikodok sholat a, asar. Ya kan? Zuhur bisa dikodok, eh, dikodok, dijamak ya. Zuhur bisa dijamak sholat asar. Maghrib sholat i, isya. Maghrib bisa dijamak sholat asar? eh, bisa. Zuhur, asar, maghrib, isya. Misalkan setengah enam sore, setengah enam sore itu kan belum masuk maghrib. Maghrib, maghrib jam 6 sekarang. Jam setengah 6 hilang haid dia. Wajib sholat. Tentunya wajib sholat setelah dia mandi. Maka dia wajib melaksanakan sholat asar. Kalau tidak, tidak cukup waktu ini Pak Ustadz. Belum mandinya lagi, belum berwuduknya lagi, belum pakai mukenanya lagi. Maka dia mengkodok sholat asarnya. Tapi kodoknya nggak dosa. Paham? Dan juga sholat asar dia wajib melakukannya sholat zuhurnya juga wajib dia laksanakan. ibu nah, ibu-ibu ini kan banyak asarnya doang di kodok di, di kerjaan. Zuhurnya enggak. Nah, kalau kodok asar, zuhurnya juga wajib dikerjakan. Karena apa? Karena zuhur bisa dilakukan di waktu A, bisa dijamak ya. Karena zuhur dijamak pada waktu A asar. Begitu juga isya. Misalkan jam 2 malam hilang haid ya. Wajib sholat isya atau tidak? wajib ya kan. Ah, isya bisa digabung pada waktu maghrib. Isya teman jamaknya adalah maghrib. Si ibu tersebut wajib melaksanakan sholat maghrib, wajib juga mengkodok sholat maghrib. apa wajib melaksanakan sholat isya, wajib juga mengkodok sholat maghrib. Paham ya? Nah, Itu ya. Ini kalau haidnya hilang. Haidnya hilang gampang. Satu itu doang. Yang penting ada waktu untuk takbiratul ihram. Tapi kalau nggak ada waktu untuk takbiratul ihram, ya nggak wajib. Takbiratul ihram itu berapa? Dua menit, tiga menit lah istilahnya. Dua menit, tiga apalagi satu jam, dua jam tambahan lagi. Jadi dia wajib melaksanakan sholat asarnya dan juga wajib melaksanakan sholat jamak jamaknya. Itu ya. Bagi orang-orang yang kan Allah mak berat enggak? Ya. Masa tuhur wajib dikodok ini? Ah, itu tanda iman dia belum kuat itu. Karena orang-orang orang-orang beriman, sholat itu senang. Wajulat suratu aini fis sholat. Orang-orang beriman itu nikmatnya di dalam sholat. Nah, orang sekarang kalau sholat imamnya lama aja udah nggak betah ya. Sekarang permasalahannya yang kedua. Tadi haid lalu hilang haidnya. Ini suci lalu datang haidnya. Tadi hilang haid. Sekarang datang haid. Gambarannya bagaimana? Gambarannya gini. Masuk waktu sholat. Anggaplah Ibu Ani. Ibu Ani ini orang yang wajib sholat. Karena dia nggak ha, nggak haid. Tapi dia masuk waktu tuhur, dia belum sholat. Nanti aja jam 2 sholatnya. Ya kan kadang kadang capek sekarang habis masak nih. Tiba-tiba setengah dua datang ha, haid. Allah belum sholat tuhur, sudah datang ha, haid. Nah, bagaimana itu? Gak mesti ada semuanya. Empat ini. Haid, nifas, akil. Kalau balik gak mungkin lah dia gak balik lagi ya. Akil misalkan akil dia gak berakal. Gila misalkan. Atau pingsan. Kalau Islam berarti mur, murtad. Misalkan belum waktu zuhur, nanti aja anak sholat jam 2 siang. Setengah 2 dia murtad misalkan. Ya, nah, ini sama permasalahan. Cuma kan yang sering terjadi ha, haid. Nah kalau tadi masalah hilang haidnya, sekarang datang haidnya dan contoh yang lain lah. Bagaimana hukumnya? Lihat ada dua. Yang pertama, sebenarnya ada satu ya. Yang kedua ini nantilah satu ya. Ini yang gampang. Apabila ah, sebentar. Apabila perempuan tersebut adalah orang yang wajib melaksanakan sholat. Tiba-tiba belum dia melaksanakan sholat, datang haid dia. Kalau dari datang haid itu, ya dari datang haid itu, sam itu masih ada waktu untuk melaksanakan sholat secara sempurna, maka dia wajib mengkob, mengkobok. Misalnya begini, orang rata uh, umumnya sholat itu zuhur berapa? 10 menit lah ya, 10 menit. Jam 3, jam 3, tep, anggap jam 3 tepat sholat asar. Ah, dia waktu duhur, ah nanti ah jam 2 aja. Ah nanti ah setengah 3 saja. Ah nanti aja. Biasa ada orang yang mengakhirkan waktu sholat. Tiba-tiba jam 3 kurang 15 menit datang haid dia. Datang haid dia. Paham? Nah, 15 menit itu apa istilahnya? Bisa nggak untuk melaksanakan sholat sholat duhur? pasti bisa kan? Maka wajib yang mengkodok sholat duhur duhurnya. Oh salah salah salah salah astagfirullah. Begini gambarnya gini. Jika seseorang perempuan tersebut adalah orang yang wajib sholat. Anggap duhur jam 12 siang. Begini. Anggap zuhur jam 12 ini agak agak, agak susah juga jelas. Anggap zuhur jam 12 siang. Sholat zuhur umumnya berapa menit? 10 menit. Jika jam 12 lewat 5 menit datang haid dia, dia nggak wajib mengkodok sholat zuhur. Tapi kalau jam 12 lewat 15 menit dia belum sholat zuhur, tiba-tiba datang haid, Ah 15 menit tadi itu bisa nggak dilakukan untuk sholat duhur? Bisa kan? Maka dia wajib mengkodok sholat. Paham apa tidak? Paham ya? Anda ulangi lagi. Waktu waktu sholat umumnya normalnya berapa? 10 mah. Normal ya, bukan sholat orang pencuri, bukan. Allah Akbar, Allah Allah itu 20 rakaat 7 menit selesai. Normal. Normalnya anggap 10 menit. Jam 12 siang sholat duhur, masuk azan duhur. Maka kalau dia sholat duhur jam 12 siang, normalnya jam 12.10 dia sudah selesai melaksanakan sholat duhur. Tapi ada beberapa orang, ah nanti aja sholatnya. Jam 2 siang aja misalkan. Eh jam 1 siang datang haid. Nah, umumnya kan seperti itu. Nah kan satu jam ini lewat waktunya. Satu jam itu kira-kira cukup nggak sholat duhur? Lebih ya kan? Lebih. Jam 12 lewat 15 menit aja sudah dianggap dapat melaksanakan sholat tuh. Maka nanti kalau dia suci, di samping dia melaksanakan sholat yang tadi kita barusan jelaskan, dia juga wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan ketika datang ha haid. Paham? Ya, jadi yang diwajib kodok itu tuhurnya doang. Asarnya enggak. Paham? Asarnya tidak. Begitu juga asar. Jam 3 asar. Dia sudah sholat tuhur ya. Jam 3 dia sholat A, ah, masuk azan asar. nanti A ah, atau anggap tidur misalkan. Setengah 4 datang haidnya. Sementara dia belum sholat A, ah, asar. Ada waktu setengah jam. Nah, setengah jam itu bisa untuk sholat asar. Maka dia wajib mengkodok sholat asar asarnya. Tapi kalau jam 3 sholat asar. Jam 3 lewat 5 menit datang haid. Lah 5 menit cukup nggak sholat? Tidak cukup, maka dia tidak wajib mengkodok sholat asar asarnya. Faham ya? Ini kalau cara apa namanya orang yang sehat. Tapi kalau orang yang sakit lain lagi. Orang yang sakit itu maksudnya apa? Yang beser. Wudhu orang yang sehat. Kalau wudhunya sehat. Kalau wudhunya sakit itu nanti pembahasan budi. Ya, karena ini agak ribet. Nah itu tentang masalah haid. Selesai ya. Lalu mengkodok sholat. Selesai masalah haid. Jadi masalah datangnya haid, lalu masalah hilangnya ha, haid dan juga yang lainnya. Jadi kalau dia murtad, bagaimana kalau dia murtad waktu asar? Asarnya jam, jam berapa? Asar jam berapa? Jam 3 sore. Dia murtad jam berapa? Jam 3 lewat 5 menit. Wajib gak mengkodok asar ya? Hah? Wajib atau tidak? Asar jam 3 sore. Jam 3 lewat 5 menit dia murtad. Wajib apa tidak mengkodok asar? nggak wajib. Karena lima menit tidak cukup untuk melaksanakan sholat asar. Paham atau tidak? Duhur, maghrib jam 6. Tiba-tiba jam 6 lewat 5 menit, dia gila. Wajib nggak mengkontrol maghribnya? Nggak wajib. Kenapa? Tidak cukup 5 menit untuk sholat maghrib. Maghrib jam 6. Jam setengah 7 dia gila. Dia belum sholat maghrib. Ketika dia sadar, wajib gak mengkotor maghrib? Kenapa? Karena setengah jam tadi bisa digunakan untuk sholat maghrib. Paham atau tidak? Nah, itu ya. Mengkodok sholat. Sekarang mengkodok sholat terakhir. Wajib mengkodok sholat lima waktu. Apabila ditinggalkan. Mutlak. Baik dia meninggalkannya dengan uzur atau tanpa uzur. Uzur sudah dibahas kemarin. Apa itu? Hah? Uzur sholat apa? Lupa dan tidur atau jamak dan ditambah dua jamak dan juga dipak ya, dengan syarat-syarat yang sudah dibahas. Anggaplah dua ini yang gampang. Lupa tidur. Dia lupa sholat dia tidur. Itu berarti meninggalkan sholat karena uzur. Uzur sholat hanya dua. Lupa tidur, sakit, capek, walima, jalan-jalan, malam minggu tak ada. Tetap wajib sholat. Wajib sholat. Hanya dua ini toh. Nah, kalau dia meninggalkan sholat karena dua ini berarti dia meninggalkan sholat karena u. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena capek malam nonton bola, habis itu subuh lewat, berarti dia mengkotok apa? Meninggalkan sholat tanpa u dengan syarat tentunya setelah masuk waktu. Masuk waktu. Maka wajib mengkodok sholat tanpa uzur langsung. Bahkan ulama mengatakan dahulukan mengkodok sholat daripada sholat wajib dulu. Misalnya, dia lupa sholat asar. Dia meninggalkan sholat asar tanpa u, tanpa uzur. Maka dahulukan kodok asarnya dulu, baru dia sholat maghrib. Kalau waktunya masih banyak. Tapi kalau waktunya mepet, bentar lagi isya, wajib sholat maghrib duluan, baru sholat ah, asar. Paham ya? Kecuali kalau dia meninggalkan asar karena u, seperti anggap tidur atau lupa. Ya boleh, nggak mesti nggak mesti saat itu juga boleh nanti malam boleh, besok juga boleh, nanti juga boleh. Tapi dianjurkan tak boleh terlalu lama. Tapi kalau meninggalkan sholat tanpa uzur, wajib saat itu juga dia apa namanya mengkodok sholat, mengkodok sholatnya. Itu ya. Dan juga kalau dia masih ada tanggungan sholat, ada sholat yang belum dikodok, dia tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Nah, kodok sholatnya belum dikodok. Misalnya subuh bolong satu minggu. Seminggu dia tidak sholat subuh. Tapi habis duha kan lancar. Ya, tak, tidak sholat subuh. duanya lancar. Bagaimana? Tidak sah duanya, Maksudnya nggak sah itu nggak dapat pahala. Nah, masih ada subuh belum dikodok. Kodok dulu baru sholat sun. Sunnah. Nah, ini salah orang ini. Ada orang sunnah, masya Allah. Duha nggak pernah tinggal, hajatnya, istiqorohnya. Tapi subuhnya bablas, ya salah itu. Nah, itu ya. Jadi wajib mengkodok solat yang ditinggalkan tanpa uzur. Wallahu taala a'lam bisawab.